kita dan taufiknya nya Allah beri kita pertolongan untuk kita ibadah kepadanya kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah tinggal berapa hari ke depan Ramadan akan tiba tentunya kegembiraan kebahagiaan adalah orang-orang yang beriman untuk menyambutnya untuk datang atau menyambut kedatangan bulan yang agung yang penuh dengan rahmat ampunan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah beritakan dalam firman Allah di surat Al-Baqarah 185 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم Lihat hadirin Pada ayat yang agung ini Allah Ta'ala beritakan pada kita semua. Kata Allah Ta'ala, bulan Ramadan yang padanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita manusia dan sebagai penjelas yang menjelaskan semua petunjuk-petunjuk Allah sekaligus furqan sebagai pembeda yang Allah telah jelaskan di dalamnya segala perkara mana yang baik mana yang buruk berikut contoh-contohnya dalam kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalamnya agar manusia benar bisa bedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian Allah pun sebutkan, "Faman syahida minkum" Siapa di antara kalian menyaksikan telah masuk bulan Ramadan, hendaknya ia berpuasa. Ayat inilah menjadi dasar kewajiban kita berpuasa setelah masuk hilal nampak disaksikan dilihat sebagai tanda masuknya hari pertama Ramadan. Beda dengan penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriah dimulai dari terbenam matahari kalau saat akhir Sa'ban benar tampak hilal di akhir Sa'ban di awal Ramadan biasanya ru'yah itu tanggal 29 Sa'ban sehingga ketika sudah terlihat berarti Sa'ban memang 29 hari Ketika belum dampak lihat Berarti saban digenapi Yaitu 30 hari Berdasarkan apa yang disampaikan beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sumu liru'yatihi Wa uftiru liru'yatihi Kalian berpuasalah Karena sudah melihat hilal tampak dan berbukalah juga karena sudah tampak hilal oleh kalian telah melihat hilal dan belum sampaikan wa umma alaikum bila mana terjadi mendung menutupi pandangan kalian sehingga tidak bisa melihat hilal fa'akmilu sa'bana salasin sempurnakan bilangan Sa'ban itu 30 hari. Begitupun Ramadan ketika akhir Ramadan ru'yat tidak dapat lihat hilal sempurnakan Ramadan 30 hari. Dalam hal ini hadirin yang dimulakan Allah kita bersyukur kepada Allah taala. Kemudian kita syukur pada pemerintah kita yang serius sungguh-sungguh dalam rukyat hilal kemudian adakan sidang isbat untuk menetapkan kapan mulainya berpuasa kapan berhari raya berakhirnya Ramadan ini adalah upaya pemerintah yang kita hendaknya syukuri karena akan memudahkan bagi kita kaum mukminin untuk satu dalam memulai puasanya mengakhiri puasanya, berhari rayanya, tidak sampai berselisih dan tidak terjadi perselisihan. Karena kembali pada pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan maupun akhir Ramadan. Kemudian bagi kita, kita menunggu apa yang diupayakan oleh pemerintah kita Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah sebab beliau perintahkan kepada kita sumu yauma yasumun nas. Kalian berpuasalah bareng bersamaan dengan manusia. Di negeri kalian berpuasa. Tidak sendiri-sendiri memisahkan, mendahului sehingga Ramadan beda, lebarannya pun beda. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah kalau bisa tetap menjaga satu saja bersama pemerintah tentunya lebih mudah karena upaya pemerintah pun lebih besar dengan alat mereka meneropong untuk menyaksikan sudahkah masuk hilal atau belum tampak hilal. Kaum muslimin yang dimulakan Allah barakallahu fikum. Ketika kita dapati pengumuman dari pemerintah sudah masuk bulan Ramadan karena sudah tampak hilal dan sudah diputuskan maka sejak itulah wajib untuk kita berpuasa. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dalam ayat tadi 185 surat Al-Baqarah Allah menyebutkan Al-Qur'an Allah turunkan di bulan Ramadan. yakni turunnya dari Allah Azza wa Jalla ke langit bumi ini secara sekaligus adapun dari langit bumi kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Baitul Izzati ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berangsur-angsur Allah utus malaikat Jibril untuk menyampaikannya secara berangsur-angsur dengan yang dimaukan Allah taala sehingga yafila barakallahu fikum proses turunnya Al-Qur'an dalam beliau Nabi SAW menerima wahyu itu dalam waktu 23 tahun. Adapun secara rincinya ada yang menyebutkan 22 tahun 2 bulan 22 hari. Wallah alam bisawab. Yang penting kita pahami Al-Qur'an turun itu Allah jadikan sebagai apa? Dikatakan di sini hudan linnas sebagai petunjuk bagi kita manusia yang membimbing jalan hidup kita sehingga petunjuk hanya satu dan cukup satu karena sudah sempurna petunjuk dalam Al-Qur'an maka manusia semua mestinya kembali kepada Al-Qur'an kalau benar mereka semua kembali jalan mereka akan terbimbing menuju keselamatan akhir mereka pun sama tempat yang penuh dengan keselamatan surga Allah taala namun ketika manusia menyimpang dari Al-Qur'an melenceng tentu dia akan sengsara masuk dalam neraka wal billah Allah katakan pula wa bayinat Al-Qur'an ini bayinat sebagai penjelas yang menjelaskan seluruh apa yang telah Allah putuskan minal huda dari petunjuk Allah wal furqan sekaligus pembeda sehingga siapa yang memahaminya siapa mengerti kandungannya dia akan faham mana yang Allah perintah, mana yang Allah larang. Sungguh hadirin yang dimulakan Allah, mudah sebenarnya seorang hamba mukmin untuk mendapati mana yang Allah perintah karena mudah didapati dalam Al-Qur'an. Mana yang Allah larang pun mudah dan pelaksanaannya pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak bebankan pada satu jiwa kecuali apa yang dia telah mampu yang dia mampu kemudian kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh kaum mukminin saat datang waktu puasa ketika sudah masuk Ramadan tiba Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah sampaikan wahai orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa seperti telah Allah wajibkan kepada orang sebelum kalian supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Begitu mulia tujuan Allah memerintahkan kita berpuasa kaum mukminin barakallahu fikum. Jangan pernah kita menyangka puasa ini menyengsarakan kita. Puasa menyusahkan kita, jangan sampai ada prasangka itu. Sudah Allah katakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah inginkan untuk kalian mukminin kemudahan Allah tidak inginkan bagi kalian kesulitan sehingga tidaklah Allah persulit urusan kita walaupun kita diperintah berpuasa sebab beliau Rasulullah SAW telah diutus Allah untuk memberi contoh dan membimbing kita bagaimana cara puasa biar barokah dalam puasanya barokah yakni dapatkan kebaikan yang banyak dalam puasanya. Badan kita pun tidak mabarat dengan puasa, amal kita pun semakin bertambah ya ketakwaannya bertambah dengan puasa. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu informasi atau berita dari Allah taala dalam Al-Qur'an Allah sampaikan Allah mau kalian menjadi orang yang paling mulia. Sehingga ighfila barakallahu fikum bagi orang yang berpuasa Allah istimewakan. Diistimewakan oleh Allah dari segala sisi. Pertama dari sisi waktu puasa. Allah memilih bulan Ramadan bulan yang istimewa. Untuk orang itu berpuasa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan secara khusus tadi dalam ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran sampai pada ayat faman syahida minkum syahra falyasum belum lagi di sisi puasanya itu kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa salsalatis syaitan" kata beliau bila mana masuk Ramadan atau bila datang bulan Ramadan Allah buka pintu-pintu surga Allah Allah tutup pintu-pintu neraka Allah rantai syaitan-syaitan Sehingga hadirinya dimuliakan Allah Bisa kita saksikan bersama Barokahnya Ramadan Beda dengan bulan-bulan yang lainnya di mana-mana masjid bertumpah ruah jamaah, betul? sampai tidak muat masjidnya sampai kadang bikin tambahan darurat karena saking banyak orang mau masuk masjid sholat jamaah sholat tarawih ini contoh bukti bahwa benar-benar barokahnya Ramadan diantaranya karena syaitan di rantai dibelenggu sehingga tidak menggoda manusia leluasa Makanya manusia mudah ibadah di bulan Ramadhan, Seperti kita orang ya, ketika Ramadhan betah di masjid, terus baca Qur'annya pun banyak waktu kayaknya. Buktinya banyak dari kaum muslimin ketika Ramadhan bisa menghatamkan Al-Qur'an. Berulang-ulang bahkan hatam Al-Qur'an. Ya, ada yang bisa 10 kali, ada yang bisa cuma tiga kali tapi ini rata-rata sudah berulang kali menyelesaikan bacaan Quran di Ramadan. Kalau bisa setiap hari hatam Quran. Kalau bisa ya. Subhanallah dan kaum mukminin masya Allah merasakan itu mudahnya untuk baca Quran seakan waktunya banyak. Tapi di Ramadan dalam satu bulan satu kali hatam Quran pun rasanya bagaimana? Berat, beratnya. nah sangat berat. Ya, barangkali karena setan sudah dilepas kembali, menggoda kita, memalingkan kita dari taat kepada Allah. Maka bagi orang mukmin Ramadan jelas sangat beda dengan yang lainnya. Dia merasakan nikmatnya malam hari begadang, lelean, baca Quran. Ya, walaupun siang dia juga menahan lapar, puasa, tidak makan minum, tapi juga semangat ibadah. Tidak kemudian tidur siang hari sepanjang siang, malam hari lelean sampai sahur. Tidak demikian. Tapi dia bisa bagi waktu dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, cuman kadang sabaran kita mukminin semakin mendekati akhir Ramadan semakin kurang kurang sehingga beriring dengan kurangnya semangat iman mereka dalam beramal saleh masjid pun ikut mulai maju soft yang tadinya full padat sampai di luar sudah 10 hari berlalu mulai maju tinggal badan masjid saja yang full dalam masjid saja yang full yang di luar sudah mulai kosong ya Begitu 10 hari terakhir terkadang masjid sudah tinggal setengah, yang belakang sudah kosong. Kok bisa terjadi? Hadirin, itulah perlombaan istilahnya. Yang bertahan sampai finish itu yang benar-benar kuat. Ya, dalam lomba yang sampai finish bertahan mengalahkan pesaing-pesaingnya itu adalah mereka yang kuat tentunya. Ibaratnya seperti itu. Maka begitu pun yang sampai pada akhir Ramadan ya, dia tetap berpuasa, dia tetap ibadah, bahkan meningkat semangatnya, itu orang-orang yang kuat apanya? Ilmunya. Kuat dari sisi imannya. Sehingga mendorong dia untuk lebih semangat ibadahnya. Itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah SAW idahul asral awakhir min Ramadan. Beliau itu Nabi SAW ketika masuk 10 hari akhir Ramadan justru beliau semakin meningkatkan apa? Ya sedda mi'zarau beliau kencangkan ikat pinggangnya lebih kencang. Berarti makannya lebih sedikit. Ya, dikencangkan ikat pinggangnya, tali pinggangnya berarti menunjukkan beliau lebih banyak menahan lapar ya kemudian wa istaiqad ahlahu beliau bangunkan keluarganya ahla lailahu beliau hidupkan malamnya malam-malam 10 hari akhir kok malamnya dihidupkan karena memang hadirin Allah sebutkan secara khusus bonus yang Allah berikan di bulan Ramadan istimewa itu ada pada malam 10 hari terakhir yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahr Allah sebut dengan kata-kata lail malam karena waktu itu waktu manusia diperintahkan ibadah di malam harinya sehingga kaum muslimin yang dimulakan Allah kata beliau Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari Muslim beliau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dia iman kepada Allah, ikhlas, dia berpuasa dan dia mengharapkan pahala dengan sebab ini ghufiralahu ma taqaddama min dhanbi Allah ampuni dia dosa-dosa dia yang telah berlalu dari Ramadan yang lalu Begitupun man qama Ramadan siapa yang berdiri malam hari sholat di malam Ramadan sholat tarawih ya dia dirikan sebab karena iman dia dirikan sholat karena mengharapkan pahala dengan sebab itu Allah ampuni mata qaddama min danbi ghufiralahu Allah ampuni dia dosa-dosanya yang telah berlalu ditambah lagi mangkoma Lailatul Qadri siapa berdiri malam Lailatul Qadar Sholat tarawih di malam itu Karena iman dia berdiri sholat Mengharap pahala Mengharap Lailatul Qadar Allah ampuni dia dosa-dosa yang telah berlalu Kau muslimin jamaah yang dimuliakan Allah sungguh Ini rahmat Allah yang besar luar biasa kita rasakan dan kita terima kita beramal atau berbuat dosa dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan lagi. Kira-kira berapa dosa kita punya dosa? Luar biasa banyak. Namun dengan rahmatnya Allah memberikan kesempatan kita membersihkan jiwa kita dengan puasa. Puasa Ramadan. Apalagi kalau kita dapati malamnya dapat Lailatul Qadar kita ibadah di dalamnya. Subhanallah itu nilainya seperti ibadah full seribu bulan namanya. Yang umur kita belum tentu dapat. Umur kita belum tentu sampai selama itu hidup kita. Kalaupun kita hidup mungkin sampai seribu bulan tapi belum tentu kita mampu menjalankan ibadah selama ini. Ini karunia Allah yang luar biasa bagi umat ini. Dalam kitab tafsir ya Imam As-Sa'di dan dalam Ibnu Katsir ketika Rasulullah SAW menceritakan kisah Bani Israel beberapa kisah diantaranya dulu di kalangan Bani Israel ada mereka hamba Allah yang beriman dari Bani Israel ini bisa menjalankan di siang harinya berperang terus di jalan Allah malam harinya ibadah terus selama seribu bulan tanpa henti. Sehingga para sahabat takjub, Wih, luar biasa. Ini orang punya ibadah luar biasa. Siangnya dipakai jihad, malamnya dipakai sholat. Terus-terus dia. Subhanallah luar biasa kebaikannya. Kemudian kata Naam dalam tafsir disebutkan Jibril ketika melihat para sahabat terheran-heran datang kepada Nabi dan berkata, "Atak jabuna ummataka ya Muhammad." Apakah mereka umatmu takjub, kagum dengan yang diberitakan olehmu kepada mereka itu? Qad anzalallah, sungguh Allah sudah turunkan bagi kalian satu ayat atau satu surat yang memberitakan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai lailatul qadri khairun min alfi syahr al ayah ini berita menunjukkan bahwa umat ini umurnya pendek dan paling pendek rata-rata berapa tahun umat ini umurnya 60 tahun kita sudah berapa tahun Tinggal sisa berapa kira-kira? Nah hadirin yang dimulakan Allah Kalau kita sudah 50 sekian berarti sisa Sedikit di ujung umur kita ini mari Ya Di sisa umur kita kita gunakan kesempatan Semoga Ramadan ini Allah berikan nikmat ini Yakni kita bisa meraih Lailatul Qadar Untuk bekal kita kebaikan yang sungguh luar biasa. Sehingga dikatakan kalau kita jalan dengan iman, mengharapkan pahala dari Allah, Allah beri ampunan. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, secara rinci lagi, beliau Nabi SAW sampaikan, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukafiratun ma bainahun idza istanabal kaba'ir dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwa Nabi SAW beliau bersabda Sholat lima waktu yang kita kerjakan Dari waktu satu ke waktu berikut Macam dari subuh sampai duhur Duhur sampai asar Kalau ada dosa yang kita bikin di antara waktu-waktu ini dengan sholat yang kita kerjakan Allah hapus dosa-dosa kita selama kita mau meninggalkan dosa-dosa besar begitupun dalam waktu sepekan dari Jumat yang lalu sampai ini Jumat datang lagi kalau kita benar melaksanakan Jumatannya ya sesuai dengan sunnah Nabi akan menjadi penghapus dosa dari sepekan yang lalu Jumat yang lalu sampai ini Jumat. Begitu pun nanti Ramadan tiba Dari Ramadan yang lalu Satu tahun lamanya dosa kita banyak Dengan puasa Ramadan kita jalani dengan baik Dengan iman dan mengharapkan pahala Allah ampuni semua dosa-dosa itu Kecuali apa? Dosa besar Mesti kita taubat Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus meninggalkan dosa besar tersebut tidak mengulangi menyesali bahkan nah hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala demikian mudahnya Allah berikan kepada kita sarana untuk menghapus dosa kita cara untuk meningkatkan derajat kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin jamaah yang dimulakan Allah dalam hadis yang lain pula Beliau menghabarkan kepada kita yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu beliau bersabda ida kana awalu lailatin min Ramadan sufidatis syayatin Sejak awal masuk malam pertama bulan Ramadan Syaitan-syaitan Allah belenggu Wa mardatil jin demikian pula jin-jin yang jahat tidak leluasa lagi menggoda dan menyesatkan manusia. Wa futiyat abwabul jannah dibukakan oleh Allah pintu-pintu surga. Falam yuhlak minha bab. Tidak satu pun pintu yang ya tertutup. Wa hulikat abwabun nar. Ditutup semua pintu-pintu neraka. Falam yuftah min habab Tidak ada satupun yang terbuka kata beliau. Wa yunadi munadi ya baghiyal khair. Maka menyerulah seorang penyeru. Ya baghiyal khair. Wahai orang yang memang cinta dan senang dengan kebaikan. Akbil, ayo cepat. Ini sudah datang waktunya. Ini sudah tiba saatnya kata penyeru Untuk kalian beramal soleh sebanyak-banyaknya Ini waktunya Ini saatnya Kalau petani saatnya panen Itu saat yang ditunggu Saat yang dinanti ya Dan berusaha dia mengambil sebanyak-banyaknya hasil panenannya Kalau ini pecinta kebaikan Waktu ibadah itu waktu yang dinanti apalagi waktu istimewa itu yang ditunggu. Maka begitu Ramadan tiba dipanggil, "Eh pecinta kebaikan, mari cepat. Ambillah bagianmu." Ya baghiyas syar wahai para pecinta atau yang suka keburukan, aksir, kurangi, tinggalkan keburukan itu. Dan hadirinya dimulakan Allah. Beliau menghabarkan walillah utqa minan nar Allah selalu membebaskan dari azab neraka setiap malam Ramadan wadzalika fi kulli lail ya lailah dan itu terjadi setiap malam Allah bebaskan hamba dari api neraka berharap kita semoga ya Allah kami termasuk orang-orang yang dibebaskan dari azabmu kita berharap kepada Allah sholat tarwi lagi besok ya puasa lagi datang lagi malam sholat tarwi lagi sehingga hadirin bagi kaum mukminin puasa benar-benar dijadikan dua amalan ini sebagai sarana untuk meraih syafaat nantinya yang pertama puasa di siang harinya yang kedua baca Al-Quran di malam harinya Kenapa bisa dipadu bacaan Quran dengan sholat tarwihnya kalau beliau Rasulullah SAW itu sholat tarawih menjelang wafat beliau di sholat jamaah ya tarawihnya dari Ba'dal Isya sholat sampai mereka hampir tidak dapat waktu sahur mepet waktu subuh berarti lama atau sebentar sholatnya lamanya luar biasa sedangkan kita tidur ya tidur tetap malam sampai mau sahur dibangun susah ya mau bangun sahur saja kadang susah Nah hadirin yang dimulakan Allah beliau katakan dalam hadis was asyamu wal Quranu yasfa'an puasa yang kita jalani di siang hari begitupun bacaan Quran kita di malam harinya ini dua-duanya kelak di akhirat akan jadi syafaat buat kita pemiliknya pelakunya sehingga beliau katakan dalam hadisnya Yakulu siyam berkata puasa mengadu kepada Allah ayy rabbi mana tahu minasyahwat wal aklu syarab ya Allah aku tahan dia dari syahwat dari makan minum dia tidak mau membatalkan puasanya dia tahan diri dari makan minum dan syahwatnya jadikan aku syafaat baginya kata puasa begitu Al-Qur'an mengadu kepada Allah ay rabbi mana tahu bilail aku jaga dia malam hari tidak tidur untuk membaca Al-Qur'an kitab Allah maka jadikan aku syafaat untuk dia sehingga kata beliau dua-duanya Allah jadikan syafaat bagi pelakunya subhanallah hadirin yang dimulakan Allah karena syafaat Al-Quran syafaat puasa luar biasa bagi kita manusia bahkan dikatakan Nabi asyamu mujunnatun puasa itu benteng yastadinu biha abdu minan nar yaumal qiyamah yang akan bentengi kalian hamba Allah dari azab neraka kelak di akhirat. Bahkan beliau sampaikan man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Bahkan beliau sampaikan siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Allah akan jauhkan wajah dia dari api neraka sejauh 70 tahun hadirin yang dimaksud sab'ina kharifan 70 musim atau 70 tahun itu bukan berjalan kaki kalau yang dihitungkan perbandingannya adalah perjalanan burung terbang kalau burung yang besar itu terbang itu 70 tahun kira-kira dari mana sampai mana kita bisa bayangkan kalau dari keluwut tekan ngendi kira-kira? Mabur manuk pitung puluh tahun perjalanan ditempuhnya. Jauh, tidak bisa dihitung lagi. Itu menunjukkan betapa jauhnya wajah-wajah para ya yang dulu orang itu berpuasa di dunia dari api neraka jauh. Karena apa dijauhkan oleh Allah? sehingga tidak rasakan sentuhan api neraka. Karena dijauhkan wajahnya. Nah ini nanti di akhirat membentengi dia dari api neraka. Di dunia puasa juga benteng. Yang akan membentengi seorang dari syahwat yang mengajak pada perkara yang kecil. Sehingga beliau Nabi SAW menyeru kepada para pemuda Ya ma'asyaros syabab manis istata'a kumul ba'a falatazawwaj Kata beliau Wahai para pemuda Kalau sudah mampu kalian menikah Segera nikah saja Kenapa beliau anjurkan Segera menikah para pemuda <coughs> Kalau memang sudah mampu Sebab dengan dia menikah akhadulil akan bisa menundungkan pandangannya wa faraj dan akan lebih bisa menjaga kemaluannya. Wa man yastati kalau memang dia belum mampu menikah tapi gejolaknya sudah ya memuncak. Karena syahwat muda, anak semangat muda ya. Hendaknya kata beliau fa'alaihi bisaum hendaknya dia berpuasa fa innahu lahu wija karena puasa ini akan jadi benteng buat dia yang akan menghalangi dari gejolak syahwat. Nah, kalau pemuda syahwatnya tinggi <coughs> kemudian ditambah lagi <coughs> dengan apa? Makanannya terus bergizi, ditambah dopingan lagi. Ini bahaya, tidak bisa kendalikan syahwat. Bahayanya bisa mendorong pada perbuatan zina. Nah, hadirin, apa sih kaitannya puasa dengan syahwat? Ketika dia berpuasa, menurun syahwat. Badannya lemas. Gejolaknya pun akan melemah. Dorongannya melemah dan dia akan bisa menahan ya tidak bergejolak membara ingat di balik dorongan syahwat api neraka kalau sampai orang itu mengikuti ajakan syahwatnya Yahwi biya ilan nar bisa menyeret ke neraka tapi kalau dia bisa kendalikan syahwatnya akan membawanya ke selamat ya sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran Fa amma man wa asarul dunya innal jahimah yal ma'wa Orang-orang yang melampaui batas Hidup memeturutkan syahwat Ya berbuat jahat Maka neraka tempatnya Satu hadis terakhir kita baca hadirin Sebagai renungan pagi ini di mana beliau sampaikan kepada kita berita dari Allah Azza wa Jalla. Apa katanya? Kullu amal ibni Adam lahu. Seluruh amal kebaikan anak Adam bagi dia kebaikannya. Allah berikan seperti baca Quran setiap huruf sepuluh kebaikan. Orang bersodakoh setiap kali sodakoh 700 <coughs> kali kebaikan dia dapatkan dilipat gandakan 700 kali lipat. Tapi puasa kata Allah taala illa kecuali puasa. Fa innahu li sungguh puasa itu untukku. Wa ana azibihi dan aku yang akan balas. Tidak disebutkan secara khusus karena banyak luar biasa pahala bagi orang yang puasa beda dengan amal-amal yang lain. Sehingga dikatakan yang lain Allah lipat gandakan 10 atau sampai pada 700 kali lipat. Tapi puasa lebih. Dikatakan puasa itu as-sabr. Dan Allah katakan bahwa innamayya fasabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah beri pahala orang yang puasa tanpa batas. Karena sabarnya Innahu taraka syahwata wa ta'mau min ajri. Dia tinggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Sehingga kata beliau dari Allah Azza wa Jalla, Lisaimi farhatani Orang yang puasa Allah beri dua kegembiraan Farhatun inda fitrihi Pertama gembira di dunia Saat berbuka Makan bersama Keluarga setelah lapar seharian. Masya Allah nikmatnya luar biasa. Bapak-bapak bisa rasakan sendiri. Saudara bisa rasa sendiri bagaimana ya makan puasa atau makan batal puasa, makan berbuka dengan makan di bulan-bulan lain. Beda atau sama? Beda rasanya. Karena sangat lapar, sangat haus bersama keluarga lagi. Barokah berlimpah. Yang kedua kegembiraan ketika jumpa Allah Azza wa Jalla apa itu kegembiraannya? Dalam hadis yang lain secara khusus dikatakan bahwa inna fil jannati bab dalam surga ada satu pintu khusus yang Allah sebut namanya Ar-Royan. Ya dahulu minhu imun yang masuk dari pintu ini hanya mereka orang-orang yang berpuasa. Sehingga Allah panggil mereka saat di bulan eh, saat nanti di akhirat saat manusia dikumpul, Allah panggil aina imun. Manakah itu orang-orang yang berpuasa dulu di dunia? Mereka bangkit. Mereka berdiri menuju pintu ini. Ida dakhulu uhliqa. Ketika mereka masuk pintu ini tertutup kembali pintunya. Walam yadkhul minu ahadun tidak seorang pun masuk dari pintu ini. Dan mereka diberi tanda khusus oleh Allah Ta'ala kata Allah dalam hadis ini beliau menghabarkan Rasulullah SAW kepada kita dari Allah Taala la khulufu fam saim atyabu indallah min rihil misik bau mulut orang yang puasa nanti di sisi Allah lebih harum baunya daripada minyak misik Hadis Imam Muslim ini hadirin menggambarkan betapa bahagianya orang yang puasa Pintunya khusus Allah bikin untuk mereka. Mereka diberi tanda khusus ketika bangkit. Dengan harum bau mulut mereka tercium oleh makhluk yang lain. Manusia-manusia yang ada. Yang tidak mungkin selain mereka dapat. Sebab ini tanda khusus yang puasa yang puasanya benar maksudnya yang benar-benar puasa. Kalau yang puasanya keblinger salah, nggak benar ya bid'ah bid'ahnya banyak ya maaf maaf kalau nggak dapat kenapa yang Allah maukan yang sesuai dengan sunnah inilah barokahnya puasa sesuai dengan sunnah di dunia amalnya diterima di akhirat bermanfaat baginya memberi syafaat Kamu muslimin jadi mulakan Allah masih banyak lain tentunya hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita berita-berita dari Nabi SAW dan Allah Ta'ala keutamaan, keberkahan, kebaikan yang ada pada bulan Ramadan. Namun waktu insya Allah karena bapak-bapak para jamaah juga masih ada aktivitas lain. Mudah-mudahan nasihat singkat pagi ini bisa memberi semangat kita menyambut datang Ramadan. Semoga Allah anugerahkan kita kesehatan, keselamatan, kekuatan menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Ta'ala berikan kesempatan kita dapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya Kami bertobat pada Allah Ta'ala Yang benar dari Allah Mari kita amalkan Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirukatu bilaik Wassalallahu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh